Jakalan mengadakan sholat gerhana Waktu pelaksanaannya insya Allah nanti menyusul diumumkan lewat radio. Mungkin diumumkan nanti pada lisat atau besok pagi. Jadi insya Allah diadakan di sini sholat gerhana matahari untuk laki-laki dan perempuan semuanya, ikhwan wal akhwat. Dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW ketika ada gerhana baik matahari atau bulan kita dianjurkan sholat gerhana banyak berzikir, istighfar, bersedekah dan melakukan berbagai macam amal soleh. Insya Allah nanti waktunya diumumkan menyusul lewat radio. Dan malam hari ini dari kitab ensiklopedia larangan kita memasuki bab yang ketujuh masih pembahasan tentang tauhid kita kitab tauhid yaitu babun nahyi anat anit tafakkuri fi dzatillah Bab larangan tafakur Memikirkan tentang zatnya Allah Ini bab yang sangat penting sekali Kita dianjurkan bertafakur Merenungkan Merenungkan Kemudian juga Membayangkan Kebesaran ciptaan Allah dan yang lain-lainnya Namun kita dilarang Bertafakur tentang zatnya Allah dilarang kita membayangkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mampu dan sangat berbahaya. Dibacakan dulu ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, kemudian juga faedah daripada pembahasan ini serta obat bagi orang yang terkena penyakit was-was sehingga dia sampai meragukan Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Nah, itu was-was, setan dan nanti ada obatnya. Pertama-tama qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 190 191 Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa في خلق khalqis samawati ربنا ما Rabbana هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Ini ayat yang sangat indah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kalau bangun tidur malam hari membaca ayat ini sampai akhir surat Ali Imran kurang lebih 10 ayat atau 11 beliau baca semuanya. Mulai dari Inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surat Ali Imran. Dianjurkan dibaca tiap-tiap bangun tidur. Bangun tidur setelah baca doa-doa bangun tidur baca ini. Boleh juga setelah selesai wudhu. Dan ini termasuk yang dibaca setelah tidur. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang. Terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai. Yaitu orang-orang yang mereka selalu berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan berdiri, ketika duduk dan ketika ketika berbaring. Dan mereka selalu bertafakur, merenungkan, memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, "Rabbana ma falak hadza batila?" Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini batil, sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau, fakina ada benar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ayat yang sangat indah Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu semalam nangis, nangis beliau. Belum pernah beliau nangis seperti itu. Sampai menjelang subuh, oleh sahabat Bilal ditanya, ya Rasulullah, ma yubki? Ya Rasulullah, yang membuat anda nangis ini apa ya Rasulullah? Anda kok nangis seperti ini? Kemudian beliau mengatakan, laqad zilat aliyah hadil malam ini turun kepada aku ayat yaitu ayat ini. Ayat yang mengajarkan kita untuk berpikir, merenungkan tentang ciptaan Allah, tentang langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wailun liman qara'aha walam lam yatafakkar fiha." Celakalah orang yang membacanya dan tidak memikirkan tentangnya. Ini ayat ini dahsyat. Dahsyat sekali ayat ini. Karena itu Rasulullah SAW nangis. Maksudnya Rasulullah SAW kalau orang benar-benar merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, dia renungkan semua itu, maka dia akan mendapat pelajaran yang luar biasa dalam hidupnya. Karena itu beliau mengatakan celakalah orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkannya. Wa ilun liman liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Subhanallah. Tampaknya sepele ya. Mari coba kita sedikit merenungkan penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit itu luasnya berapa? Tidak terhingga. Sedangkan planet-planet saja jumlahnya adalah miliaran planet. Bahkan planet bumi yang kita ada di atasnya ini termasuk planet yang kecil sekali. Bintang yang tampaknya sangat kecil seperti semut itu lebih besar dari bumi yang kita pijak. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan kita sekarang berada di atasnya bumi yang kecil itu. Seperti apa kita ini? Mungkin contoh yang paling gampang. Seperti air mani. Ketika air mani itu tumpah. Satu tetes air mani di dalamnya mengandung bermiliar-miliar sel. Kalau boleh diberikan contoh, air mani itu ibaratnya adalah ibaratnya adalah alam semesta. Atau air mani itu ibaratnya adalah bumi yang kita pijak. Sementara kita ibaratnya adalah sel-sel yang ada di dalamnya air mani itu. Kita ini amat sangat kecil. Apa istilahnya ya? Maha kecil mungkin ya. Apa yang paling kecil itu? Apa? Molekul, bukan maha kecil. Molekul-molekul ya. Allahu Akbar, luar biasa. Kita ini kecil, kecil sekali. Renungkan ini besar alamnya Allah. Apapun yang kita perbuat di alam ini, nggak ada apa-apanya. Orang yang paling kaya di muka bumi siapa? Tahun lalu Bill Gates yang punya Microsoft. Berapa hartanya? 53 miliar dolar. Iya, berapa triliun itu? Itu kalau kita merenungkan tentang molekul tadi itu tidak ada artinya. Apa artinya? Subhanallah kita ini kecil, tidak punya apa-apa. Dan kita tidak bisa apa-apa. Allah lah yang luar biasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah yang berkuasa. Allah memberi, tidak ada yang sanggup menolak. Allah menolak, tidak ada yang sanggup masya Allah Subhanahu wa taala. ad wan nafi' Merenungkan ciptaan Allah ini kita baru bicara planet loh ya. Kita belum bicara langit. Belum bicara langit. Ahli surga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dan dia adalah ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Seperti apa ceritanya? Yang dikenal dengan Jahannamiyun. Mantan penghuni neraka Jahannam. Jahannamiyun namanya. Orang yang masih ada iman di hatinya dan dia masih sholat, tapi buahnya dosanya. Sehingga Allah Swt dengan keadilannya menghukum dia di neraka dulu. Mampir di neraka dulu. Entah berapa lama di neraka, satu hari sama dengan seribu tahun. Kalau setengah hari, lima ratus tahun. Satu jam. Masuk neraka satu jam. Berapa tahun berarti? Satu jam berapa tahun? Lama ya. Nah ini paling lama di neraka. Semuanya sudah keluar. Keluar dengan syafaat. Syafaatil malaika. Wa syafa'an nabiyun. Wa syafa'as salihun. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Allahu Akbar. Para malaikat memberi syafaat. Mengeluarkan orang beriman dari neraka. Para nabi memberi syafaat. Mengeluarkan orang beriman dari neraka. Orang-orang soleh memberi syafaat, mengeluarkan orang beriman dari neraka. Sudah selesai syafaat semuanya, ternyata di neraka masih ada orang beriman. Sehingga yang ada sekarang adalah Arhamur Rahim yang maha penyayang di antara para penyayang. Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengambil satu genggam dari neraka mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak ada iman sekecil apapun walam yakmal khairan qat dan dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Artinya dosanya amat sangat banyak tapi dia masih sholat tentu saja, masih sholat. Atau atau juga bisa berarti orang yang tidak sholat tapi memang dia tidak tahu sholat. Ini orang nanti akhir zaman tidak tahu apa-apa tentang ajaran Islam, tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu tentang la ilaha illallah, eh, pokoknya Tuhan itu Allah, itu aja dia tidak tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu apa-apa. Belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Kalau kita tidak ada alasan untuk tidak sholat, wajib tidak sholat kafir. Nanti ada saatnya orang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Sehingga ketika sahabat ditanya apakah menyelamatkan mereka la ilaha illallah, qala na'am yunjihim la ilaha illallah, menyelamatkan mereka la ilaha illallah. Karena memang mereka hanya kenal dengan la ilaha illallah saja saat itu nanti menjelang kiamat. Dikeluarkan mereka dari neraka. Dan orang yang paling akhir keluar dari neraka itu kalau paham seperti arang. Seperti arang. Lalu dimandikan dari Nahrul haya sungai kehidupan. Kemudian dia tumbuh lagi menjadi manusia seutuhnya. banteng gagah, tampan, cantik. Kemudian dia melihat surga, ngintip surga, Ya Allah, dekatkan aku ya Allah ke sana ya Allah. Kata Allah, "Ya, aku akan mendekatkan kamu ke sana, tapi janji, tidak boleh minta lagi." Ya ya Allah, janji tidak minta lagi. Didekatkan ke surga. Begitu dekat dengan surga, dia sini isinya surga. Oh, bagus surga itu ya. Perempuan cantik-cantik. Ya, bagus surga itu. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. ya masuk surga ya Allah. Kata Allah, loh tadi kan sudah janji, tidak boleh minta lagi. Kenapa kamu minta lagi sekarang? Ya Allah, saya kepingin masuk ya Allah, aku masuk ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu diberi surga sebesar dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Atas kharbi wa antam ya Allah, jangan dihina saya ya Allah. Jangan dihina saya, jangan meremehkan saya ya Allah. Jangan kamu jangan kau olah aku ya Allah. Terus Allah benar itu. Cuma dia merasa seakan-akan dia allah Allah nggak percaya dia, kaget. Rasulullah SAW ketika menceritakan ini dia tertawa sampai kelihatan giginya. Lucu sekali cerita ini. Maksudnya di sini ini ahli surga yang paling akhir masuk surga dan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, dia dapat surga sebesar dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Nah, kita nggak bisa bayangkan. Ya apa ngelolanya nanti? Kita dapat kota Malang aja bingung. Ini saat dunia 10 kali lipat. Tapi sekarang lain ceritanya di sana ini. Allah Akbar. Merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya, ya Allah, tidak ada apa-apanya kita. Kalau boleh diibaratkan lagi lautan yang besar, laut yang bau besar sekali, yang paling dalam. Berapa kilo dalamnya laut itu? Lalu kita melempar kelereng di laut itu. Kita lempar kelereng aja. Kemana kira-kira kelereng itu? Hilang, ditelan oleh lautan. Nah, itulah kita. Keluar dari rahimnya ibu, sudah hilang kita ditelan oleh besarnya alam semesta ini. Subhanallah. Merenungkan tafakur ini penting, tafakur ini penting. Yang membuat kita baik adalah kita sering tafakur. Dan cara yang paling baik untuk tafakur itu resepnya ada lima. Yang pertama-tama fudulun nazar dikurangi. Tidak banyak memandang hal-hal yang haram sehingga hatinya bersih. Kalau banyak memandang yang haram, hatinya kotor, nggak bisa takabur Yang kedua, meninggalkan Fudulun ta'am, tidak banyak makan, perutnya kosong, puasa dan semisalnya. Yang berikutnya lagi adalah fudulul kalam, tidak banyak bicara yang tidak ada Kait. Karena banyak bicara tidak ada faedahnya Membuat pikiran kita tidak khusyuk Terganggu Nanti juga terganggu Kemudian fudulul mukhalafah Tidak banyak bergaul dengan manusia Karena kebanyakan bergaul manusia adalah Penyakit Merusak kita dan memperbaiki kita Ada lagi yang kelima Meninggalkan fudulul naum Banyak tidur Dikurangi tidurnya Kalau kita amalkan lima resep ini Mati bersih tafakur cari tempat yang sepi di masjid ketika misalnya merenung renungkan renungkan subhanallah alam semesta saya seperti apa orang-orang dahulu bagaimana luar biasa tafakur yang membuat kita baik adalah tafakur dan Allah SWT menyebutkan orang-orang yang selalu bertafakur dan selalu berzikir itu adalah ulul albab orang-orang yang pandai orang-orang yang cerdas zikir kepada Allah, berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir, zikir terus, tidak pernah pisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca riwayat-riwayat dari salafus saleh rahimahumullah ajmain, mereka itu mengatakan kalau sekiranya aku pisah dari Allah sedetik saja, aku binasa. Benar-benar tidak bisa pisah dari Allah Subhanahu wa taala, terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau tidak ingin oleh Allah ditinggalkan walaupun hanya sekejap mata saja. Fala taqini ila nafsi tarfata'in. Ya Allah jangan kau serahkan hamba kepada diri hamba sekejap mata pun binasa. Kemudian doa ini juga doa yang bagus. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar. Ini bagus ya kalau kita keluar rumah lihat langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar lihat gunung, lihat laut semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semuanya sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari api neraka. Kemudian berikutnya, Wa kulin duru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Surat Yunus ayat 101. Katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada mereka, unduru, perhatikan apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Perhatikan, renungkan yang di langit itu. Langit seperti itu, apa isinya kita tidak tahu, betapa dahsyatnya, betapa besarnya. Dan langit ada pintunya. Kalau orang mati rohnya naik ke langit, kalau orang beriman kita dibuka pintunya dan pintunya buka. Kalau orang kafir atau fajir minta dibuka pintunya, kita nggak mau buka. Ada pintu-pintu. Nah, isinya apa? Allah alam. Kemudian, kalau orang itu tidak beriman, maka ayat-ayat Allah dan peringatan nggak ada faedahnya. Jadi iman ini prinsip. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan itu tidak ada manfaatnya bagi orang yang tidak beriman, yang tidak percaya. Jadi iman ini prinsip. Iman prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari saja. Kalau orang itu percaya kepada kita, maka insya Allah nyambung. Kalau tidak percaya, tidak nyambung. Betul apa tidak? Ini penting kan? Termasuk juga antara guru dengan murid. Seorang murid kalau percaya kepada gurunya, percaya semua yang dikatakan itu nyambung. Mulai dari awal sampai akhir semuanya seperti mutiara dari A sampai Z. Tapi kalau tidak percaya, tidak nyambung. Semua yang dikatakan dari A sampai Z dari awal sampai akhir kayaknya salah semuanya. Nah, ini iman, percaya. Nah, ini penting prinsip. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Periode Mekah 13 tahun menanamkan iman, iman, iman, iman, iman. Sudah iman percaya, gampang diatur. Kalau nggak percaya, ya repot. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Innamal mu'minu kal jamalil adik, Aina mangkadang kida. Orang beriman seperti onta yang jinak. Dibawa kemana aja, nurut. Iman, tidak iman, percaya. Tidak percaya, ya percaya. Ya, yang namanya orang percaya, ya percaya. Disuruh apa saja, ya percaya. Walaupun kita tidak tahu, tidak paham, harus percaya. Percaya saja. Maka dari itu orang-orang beriman dituduh oleh orang-orang kafir sebagai orang dia radiyallahi orang-orang bodoh yang lekas percaya. Bodoh lekas percaya. Sebenarnya ini bukan bukan celaan, ini pujian. Lekas percaya itu pujian. Percaya kepada ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya jadi ini adalah perintah ya, memperhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi antariksa. Bahkan kalau perlu kita juga kadang perlu lihat film ya tentang antariksa yang dahsyat itu, bintang-bintang, bulan-bulan. Kemudian juga jarak antara langit dengan bumi ini jaraknya berapa? Kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan jarak antara langit dengan bumi seperti perjalanan 500 tahun. Kemudian tebalnya tiap-tiap langit seperti perjalanan 500 tahun. Jarak antara satu langit dengan langit yang satunya perjalanan 500 tahun, terus 500 tahun sampai langit ketujuh. Lalu di sana ada lautan yang dahsyat. Di atas lautan itu ada arasnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah berada di atasnya. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Wallahu a'lam laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Qaf ayat 27 Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila. Dzalika dhannu alladziina kafaru. Fawailul lil ladziina kafaru minan nar." Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu batil, sia-sia itu adalah persangkaan orang-orang kafir maka celakalah bagi orang-orang kafir daripada adab neraka Tidak sia-sia tidak ada yang sia-sia semuanya ini ada ada kepentingannya ada hakikatnya langit bumi dan apa yang diantara keduanya termasuk kita tidak sia-sia hidup ini saudara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tidak ada yang gratis Hidup ini nggak ada yang gratis. Hidup ini resiko. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil atom sekalipun balasannya adalah kebaikan. Keburukan sekecil atom sekalipun balasannya adalah keburukan. Dan balasan ini bukan hanya di akhirat ya, di dunia juga. Orang yang berbuat maksiat pasti ada dampaknya, cepat atau lambat. Pasti ada dampaknya, cepat atau lambat. Berbuat maksiat atau berdolim. Kalau nggak sekarang, dampaknya mungkin 10 tahun lagi. Tapi ada loh dampaknya. Karena kita perlu waspada. Kadang kita maksiat sekarang ini kayaknya kok enak-enak saja ya. Maksiat kok lancar-lancar saja. Maksiat kok tetap semuanya jalan-jalan jalan terus. Oh, belum sekarang berarti. Nanti tunggu tunggu tunggu tunggu tanggal mainnya minggu depan, bulan depan, tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Ada itu. Demikian pula orang berbuat baik pasti diberi balasan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pasti. Pasti. Cepat atau lambat. Kalau tidak sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dan seterusnya. Jadi ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang gratis hidup ini. Hidup ini beresiko. Baik ya baik, buruk ya buruk. Allah Maha Adil. Wala yadhlimu rabbuka ahada dan Allah tidak pernah berbuat dolim kepada seorang pun. Balasan sama dengan perbuatan al jazaa'u min jinsil amal fa kama tadinu tudan. Bagaimana kita berbuat, kita mendapat balasan seperti itu. Kemudian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillahi azza wa jalla berpikirkan berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah Pikirkan nikmat Allah, renungkan nikmat Allah yang sangat banyak, tapi jangan kamu pikirkan zatnya Allah. Karena kita tidak akan mampu memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas macam-macamnya tafakur. Kemudian dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Kemudian juga Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu La tas'alu anhum. Ada tiga golongan, jangan kamu tanya tentang azab yang bakal menimpa mereka. Tiga golongan yang kalau Allah dihukum dengan hukuman yang dahsyat. La tasalu anhum, jangan kamu tanya hukuman untuk mereka. Siapa tiga golongan itu? Yang pertama-tama rajulun faraqal jama'ata wa asha imamahu wa mata Orang yang melepaskan diri dari jamaatul muslimin, kelompok kaum muslimin, dia menderhakai pemimpinnya dan dia mati dalam keadaan durhaka. Ini ketika ada Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin dia memisahkan diri, dia menderhakai imam itu, bahkan dia mati dalam keadaan durhaka. Kemudian yang kedua, wa amatun aw abdun abikun famata budak laki atau perempuan yang melarikan diri dari majikannya lalu mati dalam keadaan melarikan diri itu besar dosanya. Kemudian yang ketiga, nah ini perlu direnungkan terutama bagi ibu-ibu di rumah para istri. Wa mar'atun ghaba anha zawjuha faqad kafaha mu'natud dunya fatafarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Dan seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, suaminya ada di luar rumah. Dan istri itu sudah diberi kecukupan dalam hal duniawi materi. Lalu ternyata ketika suami tidak ada, istri itu berdandan untuk laki-laki lain. Jangan kamu tanya azab yang bakal menimpa mereka. Istri dikasih cukup, suaminya pergi, mungkin pergi kemana, keluar kota, keluar negeri sekian lama, Ternyata dia berkhianat kepada suaminya. Dia berdandan untuk laki-laki lain. Berdandan ya, tak rojak, tak ruj. Dandan. Pakai lipstik, pakai bedak, pakai merah-merah bibir. ya Keluar rumah. Dipandang laki-laki lain. Ini berkhianat. Jangan kamu tanya adab yang bakal ditimpakan kepada dia. Suami sudah memberikan kecukupan, beri nafkah yang cukup di rumahnya. Mestinya dia di rumah tenang dan ada nafkahnya. Kecuali kalau nafkahnya tidak cukup, saya lapar, tidak ada makanan, keluar rumah cari makan, tidak apa-apa kerja. Ini sudah cukup di rumah, cukup. Subhanallah. Ada atau tidak seperti ini? Oh, banyak sekali, banyak sekali lebih ini, banyak sekali perselingkuhan. Bahkan ada data perselingkuhan di Indonesia. Data-data perselingkuhan. Ya kayak gini jadi nah, Bahkan ada cerita-cerita yang paling bahaya itu perempuan yang pernah pacaran. Lalu nikah dengan selain pacarnya. Nah, ini bahaya nanti. Nanti dia selalu ingat pacarnya terus. Sampai ada seorang sudah pernah nikah, seorang itu pernah pacaran ya. Lalu dia nikah. Nikah sudah 20 tahun. 21 tahun tapi dia selalu ingat pacarnya. Bahkan kalau hubungan suami istri itu yang dihayalkan pacarnya. Bahkan sering ketemu dengan pacarnya tanpa sepengetahuan suaminya. 21 tahun pernikahan begitu. Model-model gini nih banyak khianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, jangan kamu tanya azab yang bapak ditimpakan pada dia anak diberi kecukupan, ya Allah, suami kerja dikasihkan dia, ya berkhianat. Ini banyak. Termasuk juga mungkin mula-mula melalui SMS. Sarana menuju selingkuh. Iya, kayaknya anteng di rumah, di kamar anteng, tapi wiritan terus. SMS terus. Iya. SMS. Hurufnya warnanya merah muda. Tapi tidak ada itu ya. SMS cinta maksudnya. Nah, ini subhanallah loh ya, subhanallah. Diberi kecukupan oleh suami di rumah, masuk surga. Perempuan itu surganya di rumah. Yang penting kepada suami, cukup, kurang apa sih? Dicukupi suami, sudah ibadah kepada Allah. Ada perlu keluar pengajian majelis taklim, silaturahmi, silaturahmi di rumah, taat, masuk surga. Ada delapan pintu surga, disuruh masuk pintu mana yang dia mau istri yang solihah. Kemudian masih lanjutannya lagi, wasalah satu datang rum ada tiga kelompok juga kamu jangan tanya azab yang bakal ditimpakan kepada mereka. Rasulun naza'allaha ridaahu fa inna ridaahul kibriya wa izarahul izzah. Orang yang menantang Allah dalam pakaiannya karena pakaian Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah keperkasaan. Maksudnya adalah orang yang sombong. Sombong adalah pakaian Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah saja. Kita tidak berhak. Orang yang sombong Allah murka sekali. Bahkan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sekecil apapun daripada sombong. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil apapun daripada sombong. Dan sombong itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kibru batarul haq wa ghamdun Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran datang terang benderang. Ini loh kalau Allah, kalau Rasulullah jelas sudah ditolak oleh dia sombong. Atau meremehkan orang, ah, kamu aja, ah, kamu aja. meremehkan orang sombong. Kemudian yang kedua, warajulun syakka fi amrillah dan orang yang ragu dalam perkara Allah, yang meragukan Allah. Wah, ini ragu-ragu tentang Allah. Wal qunut min rahmatillah dan orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya lagi hadisnya kita baca dulu. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum ya'tihi syaitan fayaqul man khalaq sesungguhnya seorang dari kamu itu akan didatangi oleh setan lalu setan memberikan was-was tanya kepada dia siapa yang menciptakan kamu lalu dia menjawab fayaqul Allah yang menciptakan aku Allah lalu setan tanya lagi paman faman Allah. yang menciptakan Allah siapa kata setan. Faidah wajah dzalika ahadukum kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu mendapatkan hal itu dalam dirinya, rok hendaklah dia mengucapkan, amantu billah wa rusulih. Aku iman kepada Allah dan para rasulnya. Fa inna dzalika yadhhab anhu, karena hal itu akan hilang dari dia was-was itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Itu setan itu waswas itu. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Ini siapa? Ini terus sampai yang menciptakan Allah siapa? Nah, itu setan. Jangan diteruskan, tidak mampu. Tidak akan mampu. Solusinya adalah berhenti. Amantu billah wa rusulih. Aku iman kepada Allah dan para rasulnya semuanya. Membahas tentang Allah tidak mampu. Kalau kita tetap ngotot kepingin bahas Allah, maka sebelum bahas Allah, ayo bahas roh kita dulu. Kita punya roh apa tidak? Kita punya arwah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu al ilmi illa qalila. Roh, kita punya arwah. Sekarang itu orang hidup ditaruh di kotak kaca. Lalu dia mati. Katanya rohnya keluar. Mana rohnya? Mana rohnya? Kelihatan apa enggak? ada. mana rohnya ada. Bahas roh saja yang ada di tubuh kita tidak mampu, apalagi bahas Allah SWT. Lebih tidak mampu lagi. Kalau bisa bahas roh, baru bahas Allah SWT. Tidak bisa, jangan tidak mampu. Kemudian berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'tihi syaitanu ahadakum." Fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Setan akan datang kepada seorang dari kamu, lalu setan mengatakan, "Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?" Sampai setan mengatakan, Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kalau sudah sampai di sini, maka berlindunglah kepada Allah dan berhenti. Berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian melalui jalur yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushikun nas yatasaaluna bainahum Hampir-hampir manusia itu saling bertanya di antara mereka. Hatta yaqula qailuhum sehingga ada yang sampai mengatakan, "Ha, "Hadallahu khalaqal khalqa, faman khalaqallahu 'azza wa jalla." Ini Allah yang menciptakan semua makhluk. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Sampai seperti itu. Fa idza qalu dzalika, kalau manusia sudah mengatakan seperti itu, faqulu, maka kamu jawab, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Tumma liyakul ahadukum an yasarihi talatan. Kemudian meludah ke sebelah kirinya tiga kali. Tapi ludahnya tidak keluar, percikannya aja sebelah kiri tiga kali. Musir setan wal yasta'id minasyaitan dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian hadis yang berikutnya lagi yang terakhir hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla berfirman hadis qudsi Inna ummataka la yazalun yaquluna ma kadza ma kadza hatta yaqulu hadza Allah khalaqal khalqa faman khalaqa Allah wa fi riwayah fi ziyadah fa 'inda dzalika yadhillun Kata Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya umatmu wahai Rasulullah SAW mereka selalu mengatakan apa ini apa itu terus sampai mereka mengatakan ini adalah Allah yang menciptakan semua makhluknya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kemudian dalam riwayat berikutnya ada tambahan ketika itulah mereka akan tersesat. Kalau sudah bahas masalah zatnya Allah tersesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tambahannya oleh Ibnu Asim, Ibnu Abi Asim dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita dianjurkan bertafakur kan, merenungkan tafakur ada dua, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran dibaca di ditadabburi. Yang kedua adalah tafakur merenungkan ayat-ayat tauniyah. alam semesta Allah Subhanahu taala termasuk merenungkan diri kita sendiri, tafakur. Itu bagus, itu positif dan itu adalah baik. Tapi kalau memikirkan tentang zatnya Allah, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu karena Allah itu wala yuhituna fihi ilma surah Taha 110. Ilmu tidak akan bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Al-An'am 103 Allah berfirman, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan, oleh khayalan, oleh hati tidak bisa, tidak mampu. Masyuti ya Allah Subhanahu wa taala. Meliputi Allah tidak mungkin. Melihat Allah hari kiamat mungkin. Meliputi Allah tidak mungkin. Maha ya Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau setan datang memberikan was-was, nanti kan ada beberapa resep kan? Ada beberapa resep. Sebenarnya masih ada lagi resep dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika itu ada seorang tabi'in yang, yang dipanggil dengan Abu Zumair. Dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, "Ma syai'un asiduhu fi sadri?" Wahai sahabatnya Rasulullah, ada sesuatu yang aku rasakan tidak satu. Mahua apa itu? Wallahi ma atakalamu fihi. Demi Allah, aku tidak berani membicarakannya. Allah papa lagi. Asy'ab bin asyaf? Ibnu Abbas bertanya, apakah sesuatu daripada keraguan? Apakah ada syak yang ragu-ragu? Qala wa dhahik. orang itu seakan-akan mengiyakan. Iya. Ada sedikit keraguan-raguan. Kemudian Ibn Abbas mengatakan mana jamin dari ahad. Tidak ada seorang pun yang selamat dari itu hatta anzalallahu azza wa jalla sampai Allah menurunkan firman-Nya surat Yunus ayat 93. Fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladhina yaqra'una alkitab min publik Kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang sebelum kamu yang juga membaca kitab-kitab dari Allah. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, maka tanyakan orang sebelumnya. Mereka juga oleh Allah diberi kitab sama-sama bacanya. Benar itu, tidak mungkin dibohongi oleh Allah. Tidak mungkin miliaran orang dibohongi oleh Allah semuanya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Papa li Ibnu Abbas berkata Aku." Idza wajadta fi nafsika syai'an, apabila kamu mendapatkan dalam dirimu ada sesuatu daripada keraguan itu, fakul maka ucapkan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Itu adalah surat Al-Hadid ayat nomor 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini nama-nama yang luar biasa indahnya kalau kita renungkan. Ini benar-benar khusus oleh Allah dan hanya mungkin terkumpul pada Allah saja. Menggabungkan antara dua hal yang tidak mungkin bisa digabungkan. Huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah al-awwal dan Allah adalah al-akhir. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antal awwal alladhi laika qablaka syai' wa antal akhir alladhi laika ba'daka syai' Allah adalah al-awwal. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Tanpa permulaan Allah Subhanahu wa taala itu. Al-awwal tanpa permulaan. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Nah kapan ya? Tanyanya kapan itu salah. Tidak usah tanya kapan. Tidak ada kapan bagi Allah. Tidak akan mampu kita bahas Yang penting Allah sudah ada semenjak zaman azali dahulu kala. Sebelum ada apa-apa Allah sudah ada tanpa ada permulaan. Wal akhir Allah adalah al akhir Allah dilaisa ba'dahu syait Allah adalah yang akhir. Maksudnya Allah itu tetap kekal selama-lamanya setelah semuanya itu hancur binasa. Allah tidak hancur, Allah tidak binasa. Kullu syai'in halikun illa Wajah. Ini dua hal yang tidak mungkin terkumpul pada selain Allah. Yang al-awwal dan al-akhir. Subhanallah. Tanpa permulaan adanya Allah dan tanpa kesudahan. Semuanya belum ada, Allah sudah ada. Semuanya binasa, Allah tetap ada. Allah Wadzahiru wal batin. Allah adalah al-zahir dan Allah Ta'ala al-batin al-zahir alladhi laysa ليس syai' wal batin alladhi laysa dunahu syai' Allah Ta'ala al-zahir tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Allah adalah yang paling tinggi zatnya sifatnya dan segala-galanya wal batin jangan diartikan Allah paling bawah ya maksudnya adalah ilmunya Allah mencakup yang paling bawah sekalipun. Jadi Allah yang paling atas, tapi ilmunya Allah mencakup sampai yang paling bawah sekalipun. Semua ini adalah dua hal yang bertentangan. Masa dan ruang, waktu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tetap zatnya berada di atas langit. Seperti apa? Wallahu a'lam bahasanya panjang. Wahwa bikul lisanin alim dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga maashirah muslimin dan salat maghrib rahimakumullah, kalau kita kumpulkan semua riwayat tadi, apabila ada orang yang was-was seperti itu, bayang-bayangkan Allah yang menciptakan Allah tak apa was-was, maka menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah ada enam resep yang perlu diamalkan. Yang pertama-tama adalah membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai dipahami maknanya. Itu adalah merupakan sepertiga Al-Qur'an. Yang kedua, membaca surat Al-Hadid ayat 3 wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang ketiga, meludah ke sebelah kiri ini. Pertikanya saja, ludahnya tidak keluar. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min 'amali syaitan. Kemudian yang keempat mengucapkan amantu billah wa rasulih. Aku iman kepada Allah dan para rasulnya yang keenam, berhenti, jangan diteruskan was-wasnya dan jangan diteruskan keragu raguannya Jangan dituruti. Was-was kalau dituruti itu bahaya, bahaya, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Akhirnya adalah ya tadi sakit ingatan, gila, tafakur. Inilah ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah tentang tafakur. Sebenarnya ada lagi pembahasan yang bagus masalah tafakur, tapi waktu kita sudah habis. Tafakur, tafakur yang macam-macam. Mudah-mudahan kita ada waktu bahkan pada waktu yang lain. Tafakur ini penting ya. Dan banyak macam-macamnya. Kalau kita merenungkan diri kita saja, kita akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan bagaimana mata, telinga, hidung, mulut, gigi, tulang-tulang, apa namanya? khusus urat-urat, otot-otot, belum lagi jantung, paru-paru, kemudian limpa, liver, Allah Akbar luar biasa. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah punya kitab judulnya Miftah dari Sa'adah yang mana di antara isinya adalah membahas tentang penciptaan Allah. Dibahas semuanya satu persatu, langit dibahas, semut semuanya binatang-binatang dibahas. Luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kajian kita pada malam hari ini dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة في الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي وقونا يا قوي اللهم إننا أذلاء وأنت العزيز فأعزنا يا عزيز اللهم إننا فقراء وأنت الغني فأغننا يا غني اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم